Musa bin Ja'far yang bergelar dengan Bab al-Hawaij, bab hajat kita, pintu hajat kita. Barang siapa yang apa punya hajat, khususnya sekarang zaman ini banyak hajat. Di antara kita, salah satu pintunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Bab al-Hawais, Musab bin Ja'far. Dan Bersama beliau ibunya Siti Hamidah, ibunya Imam Musa bin Ja'far, kita insya Allah meninggal mereka berdua. Dan semoga doa beliau dan berkah beliau insya Allah masuk di kehidupan kita, menjauhkan kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Dan kalau ada penyakit, kalau ada sebagian ikhwan yang sakit, kita meminta tolong dengan hak eh, Imam musab bin Ja'far meminta Allah subhanahu wa ta'ala dengan hak musab bin Ja'far Babal Hawaij insyaAllah melaksanakan hajat kita, memberi hajat kita insyaAllah dan menjauhkan semua kesulitan semua penyakit insya Allah dari ikhwan ahlul bait insya Allah. Itulah doa kita. Kita sekarang mau masuk di surat Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Surah yang Makkiyah. Berarti sebelumnya hijrah. Sebelumnya hijrah diturunkan atas Rasulullah. Dulu kita sudah menjelaskan Makki dan Madani ada beberapa makna. Salah satu maknanya adalah sebelumnya hijrah dan seterusnya hijrah. Hijrah permisahan Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Berarti itulah sumber, itulah eh, apa eh, waktu yang memisahkan surah-surah sebelumnya dan selanjutnya dengan surat Makkiyah, surat Madaniyah. Dan satu pandangan lain yang kita sudah menjelaskan dulu, eh, begini bahwa surat yang turun atas Rasulullah di kota Mekah, itulah Makkiyah Dan surah-surah yang turun atas Rasulullah di kota Madinah, itulah Madaniyah. Dan ada sebahagian apa pertanyaan tentang pandangan ini, pendapat ini, begini bahwa eh, di akhir umur Rasulullah mungkin suatu surat turun Rasulullah di Mekkah. Apakah itulah Mekkah, Makkiyah juga? Padahal kita tahu eh, akhir umur Rasulullah sudah turun surat itu. Dan apa isinya juga berbeda dengan apa apa-apa yang dalam surat Makkiyah yang biasa. Karena itu lebih baik kita memisahkan surat Makkiyah dan Madaniyah dengan hijrah Rasulullah pada zaman yang belum hijrah, Rasulullah belum hijrah, itulah namanya Makkiyah. Surah Al-Insyiqaq itu sebelumnya hijrah itu atas Rasulullah yang mempunyai 25 ayat dan rata-rata ayat itu tentang apa hari akhirat dan apa-apa yang sebagai tanda-tanda hari akhirat, akhir dunia dan eh, seperti itu tentang maat dan ada sebagian hadis saya memilih apa satu dua hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meriwayatkan barang siapa yang membaca surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hambanya hamba itu dari golongan yang di hari kiamat diberi buku amalnya dari belakang Berarti di surat itu Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan dua golongan. Dua apa kelompok. Yang pertama orang-orang yang apa baik. Yang kedua orang-orang buruk. Orang-orang dolim, durhaka. Golongan pertama siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat memberi buku amalnya apa di tangan kanannya. Yang kedua, orang-orang dalim, orang-orang durhaka, mereka diberi buku amal mereka dari belakang, dari belakang apa punggung. Itulah ayat itu. Man utiya kitabahu wara'a zahrih dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan manusia yang membaca surat Al-Insyiqaq dari golongan kedua. Itulah salah satu berkah pembacaan surat itu. Dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam beliau bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Insyiqaq dalam salat, salat sunnah atau wajib. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hajatnya, melaksanakan hajatnya kepada hamba itu. Dan tidak ada jarakan, jarak di antara hamba itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat memperhatikan hamba itu. Memperhatikan hamba itu yang membaca surat Al-Insyiqaq. Berarti itulah berkah di sebahagian riwayat salah satu berkah surat Al-Insyirah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hambanya. Maksiat-maksiat hambanya. Kita membaca dulu surat Al-Insyirah dan seterusnya kita insya Allah menerjemahkan ayat-ayat itu.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 tahu sampai ayat uh, 15 kita apa bisa sampai ayat itu atau belum. Tapi insya Allah kalau ada bagian insya Allah nanti kita membahas insya Allah dan Ah, melengkapi pembahasan itu di minggu depan. Tapi sekarang saya menerjemahkan ayat-ayat itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah, kita sudah mempunyai kata itu dan terjemahan itu di surat Al-Infitar juga. إذا السماء انفطرت برعتي ترجمها يعرفين يا سماء هم بالسماء وأذنت لربها وحقت دان فاتو كبرت توهانيا دان سودح سمستينيا لانجد إتو فاتو وإذا الأرض مدت دان أقبلا بومي ديراتكا وألقت ما فيها وتخلت dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya. Dan sudah semestinya bumi itu patuh. Ya ayuhal insan. Wahai manusia. Innaka kadih ila rabbika kadahan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan diperiksa dengan apa pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا Maka dia akan berteriak atau atau akan menyeru celakalah aku wa yasla sa'ira dan dia akan masuk ke dalam api yang apa من يلن يلا إنه كان في أهله مسرورا sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira dalam kaumnya di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir innahu dhanna an la yahur sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ia benar. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihat itu. Melihat. Ya, itulah terjemahannya. Kita masuk di apa penjelasan dan insya Allah menjelaskan apa terjemahan itu. Di ayat-ayat pertama Allah Subhanahu wa taala di lima ayat pertama menjelaskan dua peristiwa tentang apa tentang langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala salah satu penciptaannya yang luar biasa. Itulah langit. Yang kedua bumi. Berarti penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit, lebih susah dibandingkan dengan manusia. Karena pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala mau uh, menunjukkan manusia dengan penciptaan yang susah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada manusia, wahai manusia, lihatlah langit, lihatlah bumi. Itulah lebih sulit daripada engkau. Kita melihat ayat itu di surah atas, di surah uh, apa? Betul, di surat An-Nazi'at. Kita melihat ayat itu di surat An-Nazi'at. Bagaimana itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surat An-Nazi'at ayat 27. A'antum asyattu khalqan amis sama? Apakah kamu yang lebih sulit tentang penciptaannya atau langit? A'antum asyattu khalqan amis sama? Allah subhanahu wa ta'ala telah apa membangunnya langit. Panaha. Berarti di ayat-ayat seperti ini, seperti ayat itu yang ayat 27 surat An-Naziat, Allah subhanahu wa ta'ala membandingkan uh, penciptaan langit atau bumi dengan penciptaan manusia. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit daripada manusia. Dan di sini di surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala di lima ayat pertama mau menghancurkan langit dan bumi. Wahai manusia, engkau lebih rendah daripada langit dan bumi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pada zaman kiamat, zaman hari akhirat, langit dan Ida sama'un syatuat. Pada zaman yang apa langit akan terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yang kedua, wa idzal ardu muddat. Ayat ketiga. Itulah peristiwa kedua. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi apa diratakan. Kata mudat itu bukan apa eh, berbeda dengan berbeda maknanya dengan langit. Langit itu yang ada di atas kita. Cara hancurannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala men, apa menyebelahkan uh, langit itu. Menghancurkan langit itu dengan apa uh, urusan itu dengan uh, apa kata itu akan terbelah. Tapi bagaimana bumi Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkan bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardu. Itulah ayat halaman terakhir surat Nabi Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Hari akhirat adalah hari yang bumi ini berubah. Bagaimana berubah? Salah satunya di sini Allah subhanahu wa ta'ala meratakan bumi. Berarti menghancurkan semua gunung, apa, menghapuskan semua gunung. Seperti itu. Atau menghapuskan semua lautan yang ada di dalam bumi. Allah subhanahu wa ta'ala memperluaskan bumi itu. Seperti satu kertas. Satu kertas. Berarti bumi ini berubah pada zaman itu. Ada dua ayat. Ayat kedua, ayat keempat. Ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat kedua وأذنت لربها وحقت kata أذنت maksudnya apa kata أذنت أذنت itu huruf aslinya adana adana kita mempunyai apa di anggota-anggota kita, anggota-anggota tubuh kita, telinga, telinga di bahasa Arab katanya uzun, uzun. Uzun apa artinya? Uzun kita mendengar. Kita beristimewa tentang Quran kita bisa kita boleh mendengar ayat-ayat Al-Quran, kita boleh beristima. Yang penting apa? Beristima. Beristima apa perbedaannya dengan mendengar? Sama, sama itu mendengar saja. Tapi istima itu lebih dalam maknanya. Berarti orang itu mendengar kata Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Beristima. Orang itu mendengar. Kita harus beristima ayat-ayat Al-Quran. Wa idha quri Al-Quran fastami'ulah. Bukan fastami'ulah. Bukan. Fastami'ulah. Kita harus beristima. Kita harus mendengar dengan hati kita. Itulah maknanya istima. Istima itu ada di terjemahannya, di dalamnya, di batinnya. Kita harus taat. Istima itu kita harus patuh kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Itulah maknanya batin istima. Kata uzun itu kita harus apa? Mendengar. Mendengar saja, bukan. Kita harus beristimewa kepada Tuhan. Ya Allah, kita patuh kepadamu. Kita taat kepadamu. Kita menerima semua apa perintah-perintah engkau. Itulah maknanya azinat. wa Wa'adinat li rabbiha wa huqqat. Berarti di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Langit beristimewa kepada Tuhan. Langit patuh kepada Tuhannya. Menerima perintah Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mau menghancurkan langit. Langit itu taat langit itu juga menerima penghancuran Allah subhanahu wa ta'ala. Patuh kepada Tuhan. Wahukat. Hukat itu artinya apa? Hukat itu maknanya sudah semestinya langit itu patuh. Berarti perintah Tuhan layak untuk apa didengar harus, seharusnya langit harus menerima apa? Perintah Tuhan. Kita harus membandingkan apa kerja langit dengan kerja kita yang tidak khusyuk manusia tidak khusyuk kepada Tuhan. Kebanyakan waktu kita kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi langit harus patuh kepada Tuhannya. Wa idzal ardu muddat. Pada zaman yang Allah Subhanahu wa taala memperluaskan apa atau meratakan bumi. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ayat keempat. Bumi ini mengeluarkan, melamparkan melamparkan apa? Apa-apa yang ada dalamnya. Watakhallab jadi kosong. Watakhallab jadi kosong. Apa artinya? Pada zaman hari akhirat, bumi ini mengeluarkan apa yang isinya dalamnya. Melamparkan apa-apa yang dalamnya. Mungkin apa di sebagian tafsir itu sudah tafsirkan itu apa-apa yang dalam bumi maksudnya harta bumi mungkin. Dan seperti itu. Seperti itu harta bumi yang berharga di antara kita. Atau mungkin hakikat yang bumi mengetahui hakikat itu. Ada salah satu saksi uh, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bumi. Ada sunnah yang mustahab kalau kita salat kita memilih satu bukan satu tempat, satu tempat, dua tempat, beberapa tempat di rumah atau di masjid kalau ke masjid kita memilih satu tempat, berbeda tempat itu dengan kemarin, atau dengan lusa, dengan besok. Tempatnya berubah. Kenapa salah satu saksinya begini, salah satu apa filosofinya begini bahwa karena salah satu saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bumi. Bumi itu menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat apa yang berbeza orang itu bersujud di atas aku. Itulah katanya bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksudnya begini. Dan eh, tafsir yang terpenting itu maksudnya orang-orang yang mati, orang-orang wafat. Berarti wa alqat ma fiha berarti bumi ini mengeluarkan semua jasad, semua jenazah, semua badan manusia dari dalamnya. Untuk apa? Untuk hisab. Kita harus bersedia, kita harus siap untuk hisab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu kita harus keluar dari bumi. Dikeluarkan dari bumi. Dan bumi ini mengeluarkan badan-badan manusia. Makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa karena itulah perintah Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bumi itu patuh kepada Allah. Wa azinat, ayat kelima. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Berarti di lima ayat Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada manusia, wahai manusia, langit dan bumi patuh kepada Tuhannya. Tapi engkau rata-rata lalai. lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun إنك كادح إلى ربك كدحا ayat دي آية كأنا الله سبحانه وتعالى berfirman tentang satu kaidah, satu undang-undang, satu peraturan di dunia. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kadih aslinya kata aslinya dari kadaha seperti madaha. Kadaha. Kadah itu mungkin apa penderitaan atau kesulitan, kesusahan itu. Innaka kadihun ila rabbik. Engkau apa berusaha kepada Tuhan dengan penderitaan, dengan kesulitan. Engkau berusaha dengan sulit kepada Tuhan, menuju Tuhan famulaqih dan akhirnya menemuinya engkau akan menemuinya menemui Tuhan ada beberapa hal di ayat ini yang pertama semua dunia itulah kaidah di dunia kita di dunia senantiasa senantiasa apa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti perjalanan kita sepanjang umur menuju Tuhan. Walaupun kita lalai, walaupun kita apa sudah terlupa oleh kita. Itulah terjemahan ayat itu al-ladzina idza antum tahu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un pada waktu yang kita pernah mendengar oh ada satu musibah satu orang wafat satu orang sakit satu orang apa positif covid oh itulah bahaya salah satu apa zikir yang penting pada waktu itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah namanya zikir istirja itu. Zikir istirja. Pada waktu yang engkau pernah mendengar orang itu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu musibah yang biasa. Musibah di dunia. Itulah kebiasaan dunia. Semua manusia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bukan manusia saja. Semua makhluk berjalan kepada Tuhan. Menuju Tuhan. Kalau kita berpikir, apakah zaman kita zaman berputar? Tidak. Oleh orang, orang eh, apa ulang tahun itu satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Itulah apa ditentukan kita. Dibiasakan kita, oleh kita. Kita menjadikan satu tahun, dua tahun, tiga. Zaman itu senantiasa apa berjalan. Tidak apa kembali. Tidak berhenti umur kita berjalan, umur kita senantiasa terus sampai sampai waktu apa? Famulati menemui Allah subhanahu. Sampai pertemuan sama Tuhan. Sampai zaman hari kiamat itu, hari akhirat itu. Itulah akhirnya. Ila rabbikal muntaha. Menuju siapa? Menuju bertemu sama Tuhan. Itulah akhirnya dunia. Zaman kita tidak apa berhenti. Itulah kaidah di dunia yang kita menjadikan satu tahun, dua tahun, umur, umurnya berapa tahun? Umurnya orang itu empat puluh tahun, tujuh puluh tahun. Itulah dia pikiran kita. Tapi zaman tidak berhenti di antara kita. Dan saat-saat yang kita bernafas, kita apa pergi menuju Allah. Kita berjalan menuju Tuhan. Dan umur kita biasanya banyak apa penderitaan, banyak kesulitan. Itulah kebiasaan dunia salah satu salah satu apa sunnat Allah subhanahu wa taala kata sunnat Allah maksudnya apa sunnat Allah apa adalah adat kebiasaan Allah subhanahu wa taala di atas bumi salah satunya sunnat Allah subhanahu wa taala adalah di ayat ini wahai manusia kehidupan engkau di dunia apa penuh kesulitan penuh penderitaan Itulah sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di ayat surat Al-Insyiqaq. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan dunia adalah apa? Kita menemui Tuhan. Famulaqih. Karena itu kalau kita berhenti di dunia, bagaimana berhenti? Bagaimana kita berhenti di dunia? Kalau kita sepanjang umur berpikir tentang musibah-musibah yang ada di kehidupan kita. Sudah terjadi di kehidupan kita. Orang itu berhenti di dunia. Berarti orang itu akan menyesal. Kita harus berjalan. Walaupun musibah-musibah banyak di antara kita. Di pikiran kita. Kita harus ber, apa? berjalan. Lewat dari musibah-musibah itu. Dan apa kalau sudah terlupa di antara kita musibah-musibah itu itulah apa salah satu nikmat Tuhan kepada kita. Bagaimana itulah nikmat? Karena kalau sepanjang umur kita apa meningkat musibah. Walaupun satu malam kita tidak bisa tidur. Senantiasa setiap saat kita meninggal apa kematian sebagian kerabat, istri, suami, ayah, ibu, kita tidak bisa tidur. Harus terlupa. Tapi pelan-pelan. Itulah nikmat Tuhan kepada kita. Kita harus berusaha untuk masa depan. Walaupun banyak penderitaan, banyak kesulitan di antara kita. عدد الروايات این این له حدیث در امام زین العابدین امام سجاد علیه الصلاة والسلام يعني دي روايات كان شيخ صدوق شيخ صدوق دي بكونيا بكو خصال تلت ساتو باليوم الروايات كان تري إمام زين العابدين بهوى الراحة لم تخلق fit dunia wala li ahli dunya. Kata rahat itu maksudnya di bahasa Arab, di bahasa apa kita maksudnya apa kita tenang, ketenangan itu. Kita istirahat maksudnya, tenang. Ketenangan itu tidak ada di dunia. Itu kata katanya Imam Zainul Abidin. Lam tukhlaq. Tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala ketenangan dalam dunia wala li ahli dunia bukan ketenangan itu milik ahli dunia orang dunia innama khuliqatir rahatu fil jannah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketenangan itu untuk surga saja walaupun kita mungkin di dunia kita merasa tenang. Oh, hari ini saya tenang. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan surga. Itulah ketenangan lahir. Ketenangan biasa, ketenangan yang sederhana. Ketenangan asli itu dalam surga. Innama khuliqatir rahatu fil jannah. Wali jannah. Orang-orang surga. Mereka tenang. Watta'abu wan nasabu khuliqa fit dunya. Penderitaan itu, kesulitan itu, kesusahan itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk dunia. Wali ahli dunia dan orang-orang dunia. Maksudnya orang-orang dunia, orang-orang yang hidup di dunia. Berarti itulah kebiasaan dunia, adat dunia. Sunnat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia adalah kesulitan. Ada selanjutnya hadis itu yang luar biasa maknanya. Ma ta'aba awliyaullah fit dunya lid dunya. awliya Allah siapapun yang wali, wali Allah subhanahu Wali Allah subhanahu wa mereka dekat kepada Allah. Orang-orang salih maksudnya aulia Allah bukan anbiya, bukan para nabi, bukan para wasi, bukan. Aulia Allah mereka yang niat mereka Tuhan. Niat mereka ikhlas. Mereka yang orang-orang salih, amal mereka salih. Itulah mak maksudnya maknanya. Aulia Allah apa? Ma ta'aba aulia Allah fid dunya lid dunya. Untuk dunia mereka orang-orang salih mereka untuk dunia tidak apa bersedih di dunia. Kalau ada kesusahan, kesulitan di kehidupan mereka untuk akhirat, bukan untuk dunia. Walaupun ada banyak kesusahan di antara kita, tapi mereka pikiran mereka akhirat, bukan dunia. itulah terjemahan itu. Ma ta'aba awliyaullah fid dunya lid dunya. Bal bahkan ta'ibu fid dunya lil akhirah. Bahkan mereka mereka apa susah kehidupan mereka untuk hari akhirat, untuk apa masa depan, untuk akibat, husnul khatimah maksud mereka. Siapapun yang senantiasa berhenti di dunia, maksudnya berpikir dunia saja. Tidak berpikir kepada akhirat. Orang-orang saleh pikiran mereka akhirat. Karena itu dunia itu jadi mudah untuk mereka. Dengan sederhana mereka lewat dari dunia menuju akhirat. Dan barang-barang mereka apa tidak berat. Mereka siap untuk akhirat, untuk kematian, untuk wafat. Kenapa? Karena mereka tidak berhenti di dunia. Itulah hadis itu. Hadis yang maknanya sangat-sangat luar biasa. Sangat baik. Dan waktu kita hampir selesai. Tapi beberapa menit saja. Ya ayuhal insan. إنك كادح إلى ربك كدحا Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja. Innaka kadihun. Bekerja dengan apa sungguh-sungguh. Dengan apa sulit, kesulitan. Menuju Tuhanmu. Famulaqih maka pasti kamu akan memenuhinya. Akan memenuhi maksudnya apa? Kita memenuhi siapa? Tuhan. Apakah Tuhan bisa apa dilihatkan kita atau tidak? Tidak. Mungkin maksudnya sebahagian hal yang akan menunjukkan wujudnya Tuhan pada zaman itu. Misalnya orang-orang apa yang masuk di hari akhirat. Dan mereka melihat semua keadaan hari akhirat, peristiwa hari akhirat. Semua tanda-tanda hari akhirat. Tanda-tanda itu menunjukkan wujudnya Tuhan. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman akhirat. Mungkin maksudnya begini mungkin maksudnya pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala atau pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memenuhi pahala, memenuhi, memenuhi apa? Memenuhi apa? Balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Mungkin. Tapi yang baik, yang tafsir baik, kita memenuhi Tuhan. Dengan hati. Berarti dengan batin mereka melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanyakan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wasalam, apakah engkau melihat Tuhan atau tidak? Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wasalam menjawab kepada mereka, aku tidak bersembahyang, aku tidak ibadah. Tuhan yang aku tidak melihatnya. Berarti Amirul mumin melihat Tuhan, tapi dengan batin, dengan hati, dengan akalnya. Wujudnya Tuhan jelas untuk Amirul mumin di hadapan Amirul Mukminin. Kita juga kalau melihat Tuhan di dunia pada waktu itu khusyuk sholat kita khusyuk, puasa kita dengan apa ikhlas. Kalau ada kesulitan di ibadah-ibadah kita, karena kita tidak memperhatikan wujudnya Tuhan di dunia. Kita harus memperhatikan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Di sekitar kita, di kelihatan kita. Tadi malam saya berada di rumah sakit setiap malam ke rumah sakit. Saya bertemu dengan banyak orang sakit, orang yang apa penyakit mereka banyak, banyak COVID di antara mereka. Sebahagian mereka tadi malam beberapa orang wafat di rumah sakit. Menurut saya Allah subhanahu wa ta'ala jelas di kelihatan kita di rumah sakit. Sangat disayangkan mata kita tertutup. Tidak memperhatikan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya di kesulitan-kesulitan dunia kita mengingat Tuhan. Tapi sangat disayangkan Peningkatan itu juga biasa, berarti tidak dari batin. Tidak ada di batin kita, lahir kita. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatasi kesulitan mereka, mereka lengah, mereka lalai. Itulah kebiasaan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ada di antara kita. Tapi kita harus membuka mata tubuh, mata hati. Sehingga kita melihat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup untuk malam ini. Walaupun banyak uh, hal yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang tentang ayat-ayat itu sampai ayat 15 insya Allah minggu depan kita akan kembali ke ayat-ayat ini insyaallah bihaqqi Muhammadin wa Ali Muhammad afan kita doanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum syukuran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas jalasahnya menarik pada malam ini insyaAllah. Jadi sesiapa yang ada soalan ah, bolehlah bertanyakan sekarang insyaAllah. Uh, ruang sesi soal jawab telah pun dibuka. Ataupun jika tidak dapat bercakap secara, ah, secara langsung bolehlah menaikkan di ruangan chat dan insyaAllah anda boleh membacakannya. dipersilakan kepada sesiapa yang ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ustaz minta maaf apa ni kalau perkataan ni belum sampai kepada pelajaran yang kita pelajaran kita hari ini. Boleh tak saya tanya, tak tanya juga apa kataan ahli tu? 9.13 ah, ah, Ahli itu adakah dimasukkan dengan ahli wilayah ahlul baik? Ya, saya sudah menjelaskan kata ahli itu maknanya. Uh, yang eh, yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukan ahlul bait itu. Ahlihi ada beberapa makna untuk kata ahl itu. Ahl di bahasa Arab maksudnya lahirnya keluarga. Tapi di sini bukan maknanya keluarga. yang Yanqalibu ila ahlihi. Mereka akan kembali kepada ahlinya. Maksudnya siapapun yang pikirannya sama mereka. Misalnya, seorang bodoh, seorang jahat. Pikirannya sama siapa? Sama orang-orang kafir. Pada waktu yang apa orang itu di dunia senang tertawa kepada orang-orang apa mukmin apa mentertawakan mereka mereka apa tertawa di antara ahli niat di antara orang-orang kafir. Bukan maksudnya keluarga. Mungkin keluarga mereka orang salih orang imam. Berarti kata ahli di sini maksudnya siapapun yang pikiran mereka sama orang tersebut. Mungkin ahli itu orang surga atau orang neraka. Dan kita apa minggu yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu contohnya, misalnya yang ada di ayat Al-Quran surat Nabi Hud. Kita sudah menjelaskan ayat Nabi Hud pada waktu yang sudah tenggelam siapa? Anaknya Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh bernama Kanaan. Kanaan itu ketika laut itu tambah, uh, Nabi Nuh mau menyelamatkan putranya tapi Kanan berlari di atas gunung. Tapi pelan-pelan tenggelam di air laut dan mati. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, memanggil Allah. Wahai Tuhan, engkau sudah bersak, sudah apa janji kepada aku yang engkau menyelamatkan semua ahli aku, ahli aku. Tapi maksudnya Nabi Nuh ah, dari kata ahli itu maksudnya keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki katanya Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Kanan, lahirnya putra. Tapi batinnya bukan ahli kepada engkau. Kenapa? innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya Kanan itu apa? Berbuat buruk. Amalnya bukan amal salih. Karena itu kata ahli itu siapapun yang pikirannya sama kepada orang tersebut. Kita mengatakan ahlul bait. Kata ahlul bait siapa? Ahlul bait itu siapapun yang layak untuk jadi ahl, jadi keluarga untuk Rasulullah. Siapapun yang mereka, siapa yang mereka? Sebahagian ikhwanun ahlus sunnah wal jamaah apa menambah istri-istri Rasul di antara mereka di, antara, di antara ahlul Padahal kita mengetahui sebahagian mereka tidak taat. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, firman kepada mereka, harus jadi dalam rumah, tidak keluar, jangan keluar dari rumah. Tapi sebahagian mereka sudah keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk berhen, apa, berdiri di hadapan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihissalatu wassalam. Dan kita tahu itulah maksiat di antara mereka, di antara istri-istri. Pada waktu itu kita apa hasilnya apa mereka bukan ahli untuk Rasulullah ahli itu orang-orang apa yang suci orang-orang yang jauh dari maksiat kepada Tuhan itulah apa ah, penjelasannya semoga insyaallah jelas Syukran Ustaz, syukran Ustaz atas penjelasan itu tadi. Ah, di sini ada satu soalan, uh, Allah Ana bacakan. Ah, salam Ustaz, ah, harap dapat jelaskan lagi tentang memerhatikan wujud Allah. Itulah maknanya luas, luas sekali. Dan itulah kesulitan kita semua. Ya, kita harus memperhatikan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Salah satu caranya zikir. zikir. Zikir itu zikir apa ada beberapa zikir. Zikir karena zikir itu kita meninggal kata terjemahan zikir itu. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulul albab itu siapa? Orang-orang yang berakal siapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terjemahan itu. Mereka lah yang apa meningkat Tuhan. Bagaimana? Dibentuk apa? Kiaman pada waktu yang mereka diri berdiri di keadaan qiyam itu. Wa qu'udan pada waktu yang mereka duduk. Wa ala junubim. mereka hampir tidur, berpaling. Apa? Pada waktu itu semua, berarti semua apa? Keadaan manusia. Mereka meninggal Tuhan. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض mereka bertafakkur mereka berpikir senantiasa tentang wujudnya apa makhluknya Tuhan semua apa-apa yang ada di dunia semuanya diciptakan siapa? Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir tentang semua hal yang dari mana, ke mana, menuju siapa, kita senantiasa memperhatikan Tuhan. Salat kita jadi baik, puasa kita jadi baik, sedekah kita baik berpenuh, penuh ikhlas. Kenapa? Karena senantiasa kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya zikir. Zikir itu mungkin zikir sederhana, zikir lisan itu. Zikir lisan itu mungkin seorang apa uh, ambil tasbih kemudian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar atau subhanallah subhanallah atau bersalawat senantiasa salawat Allahumma sholli ala walaupun itulah zikir baik tapi itu tapi itulah zikir yang rendah yang kurang zikir kurang zikir rendah zikir yang lebih derajatnya lebih apa baik daripada zikir itu adalah zikir hati. Kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di hati kita. Walaupun lisan itu bergerak-gerak zikir. Mungkin lisan itu diam. Mungkin lisan apa? Zikir. Tapi hati mereka senantiasa zikir. Senantiasa hati mereka mengingat Tuhan. Dan zikir yang lebih mulia itulah zikir yang ada di amal kita lebih mulia dari hati. Amal kita, amal semua amal kita sesuai apa Rita Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya zikir juga. Zikir yang luar biasa. Kalau kita mau menjual sesuatu kepada seorang, kita mengingat Tuhan. Ya Allah, engkau melihat penjualan apa saya, pembelian saya pada waktu yang aku mau menjual satu, satu sesuatu, mau membeli sesuatu kepada orang itu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala ada di antara kita atau tidak ada? Kalau ada, saya harus jujur. Saya harus tidak bohong. Itulah namanya zikir. Dan zikir asli itu itulah. Kalau kehidupan kita senantiasa zikir. Senantiasa zikir. Amal kita semua ibadah kita jadi baik. Jadi baik. Ada riwayat. Saya dulu sudah apa membaca riwayat itu yang uh, harus lihat apa eh, kata-kata uh, bahasa Arabnya, tapi terjemahan itu tidak ada burung, tidak ada burung di muka bu di apa atas di, ya, yang terbang di langit di udara. Tidak ada burung yang diburu, yang dibunuh melainkan burung itu lalai dari zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti maksudnya semua burung, semua hewan pada zaman yang apa meningkat Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka aman. Hewan-hewan itu aman. Burung-burung itu aman. Selamat. Satu saat yang lengah, satu saat yang lalai, satu saat yang wujudnya Allah sudah terlupa mereka, sudah terbunuh, akan terbunuh. Bagaimana keadaan manusia dibandingkan dengan burung, dengan hewan? Manusia sepanjang umurnya lalai. Caranya apa? Caranya zikir. Kita harus mengingat. Setiap saat kita meningkat wujudnya Allah. Kalau makan, kita mau makan. Allah subhanahu wa ta'ala firman kepada kita. Apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kita harus memperhatikan ini ta'am itu, makanan itu dari apa? Siapa yang menciptakan makanan itu untuk aku? Berarti semua hal-hal yang biasa di antara kita, di sekitar kita, kita harus memperhatikan wujud Allah subhanahu wa ta'ala di hal-hal tersebut. Itu itulah caranya penting. Namanya zikir. Yang insyaAllah kita senantiasa zikir. Hati kita zikir. Amal kita sesuai رضا Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah. Syukran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. InsyaAllah uh, kita ada satu soalan yang terakhir pada malam ini. Uh, saya Ana bacakan. Salam Ustaz, adakah dengan kita berdoa atau kita berkata sesuatu dengan Allah, kita mengaku wujudnya Tuhan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Karena belum jelas itu, itu pertanyaan itu belum jelas. Uh, adakah dengan kita berdoa atau kita berkata-kata sesuatu dengan Tuhan. Terus kita mengaku wujudnya Tuhan. Iya. Mungkin maksudnya begini. Ya, kalau kita bertawassul, kalau kita berdoa, apa maksudnya eh, apa menurut saya eh, tapi itulah harus apa jelaskan eh, eh, ikhwan yang sudah menulis itu apa siapa yang sudah menulis apa, Tuan Zainal Ali eh, kalau kita doa kalau kita mau meminta Tuhan meminta pada Allah Subhanahu wa taala artinya apa Artinya, begini satu ayat Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u Allah. Antum sekalian, semua antum, semua antum, apa kamu, fuqara'u ilallah. Kami semua miskin di hadapan Tuhan fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala apa maha kaya. Kalau kita meminta Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya ya Allah kebutuhan kita dari engkau. Semua, semua wujud semua wujud yang ada di dunia adalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. كان وجود كتا كتا وجود ثلاثة apa filosofin ya salat khusyuk bagaimana kita khusyuk dalam salat kalau kita mau apa membaca surat al-fatihah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in aku ibadah kepada engkau iyyaka nasta'in Aku meminta tolong dari engkau, ya Allah. Sebenarnya kita harus menghapuskan diri kita di hadapan Tuhan. Pada zaman itu Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kepada kita. Kalau kita sombong, kalau kita apa satu wujud, di hadapan satu wujud lain, Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kepada kita? Tidak. Sama sekali. Pada waktu yang kita apa merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku khusyuk. Aku tidak punya wujud di hadapanmu. Semua wujud engkau, ya Allah. Itulah maknanya doa. Maknanya doa, ya Allah, kebutuhan kita. Karena semua kehidupan kita adalah kebutuhan. Keperluan. Kita memerlukan siapa? Kita memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan jatuh. Jatuh. Kita akan jatuh. Di akhirnya neraka jahanam. Mungkin maknanya persoalan itu karena ini yang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa harus berada di pikiran kita. Berarti tidak ada wujud selain Allah subhanahu wa ta'ala di pikiran kita. Itulah maknanya tawakkul. Tawakkal ala Allah. Fatawakkal ala Allah. Berarti kita harus bertawakul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakul maksudnya apa? Maksudnya semua semua apa berkah untuk urusan-urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus berjalan, walaupun kita harus berusaha, tapi berkah itu dan kekuatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah jelas tapi saya eh, mungkin maksudnya persoalan itu masalah ini. InsyaAllah. Syukuran diucapkan kepada Ustaz Rabani atas uh, penjelasan soalan-soalan pada malam ini. Jadi insyaAllah jika para hadirin masih ada soalan yang ingin ditanyakan, bolehlah menuliskan ke di dalam grup WhatsApp supaya Ustaz Rabani boleh meneliti dan uh, dan menjawabnya. Baik, kita telah pun sampai di uh, penghujung kelas pada malam ini. Ah, syukran kepada semua yang hadir. Uh, Ustaz Rabani, ya, jika tidak keberatan, bolehkah membacakan uh, doa sebagai penutup pada malam ini? Tidak ada berat, tapi kalau Ustaz Askari, Ustaz Hasan ada, uh, itulah pertemuan saya, insyaAllah beliau doa di akhir majlis ini. InsyaAllah. Uh, Ustaz Hasan, Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum, uh, saya Ali. kalau boleh minta usaha banyak anda punya lain tak begitu bagus. Yeah. Kadang dia slow, kadang dia kuat. Uh, ya, kemudian silakan, minta Ustaz. ada kawan minta doa. Silahkan Ustaz. saya baca saya baca amin saja. Silahkan. Allah, Masya Allah. Doa antum muhtajin, Ustaz. Silahkan. InsyaAllah afan afan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. InsyaAllah sama-sama kita baca doa Imam Zaman dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma kulli walikal hujjati al hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai. fi kulli sa'a. وفي wa hafidha. Wa qaidan wa وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي يا حامد بحق محمد يا ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرام بدماء شهدائنا وبحق إمام زماننا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين في الدنيا والآخرة اللهم عجل لوليك الفراج والعافية والناس اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا ممن تنتصر به دينك اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافعا وشفيعا وفي الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم اغفر المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات al-ahya'i minhum wal amwat khususan liman <clears throat> khususnya kepada mereka-mereka yang berpesan doa pada malam ini keluarganya Cikgu Sabaria dan keluarganya yang COVID-19 dan moga-moga Allah berikan kesembuhan kepada beliau dan semua sahabat-sahabat kita yang sedang dijangkiti penyakit COVID dan apa pun penyakit dan khususnya kepada yang hadir di malam ini hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat dan lebih utama kepada Al-Fadhil Ustaz Rabani. Moga Allah perkenankan hajat beliau dan semua ikhwan yang hadir pada malam ini dan memberikan kesembuhan syifa sepenuhnya. Dan kepenuhan hajat dunia dan hajat-hajat akhirat insyaAllah. Dan kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Dan mendapat reda Allah imam zamannya.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 salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukuran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan doa sebagai penutup untuk jelasah pada malam ini. Ah, syukuran kepada semua atas ah, kehadiran ah, para hadirin. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu harapan di hari yang sama. InsyaAllah. Jadi kita tutup majlis dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته